Sehingga tentunya di antara kita semuanya mengharapkan untuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Dan jalannya telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan ilmu. Dengan menuntut ilmu maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sehingga tidak hanya sekedar harapan saja saya ingin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Akan tetapi tanpa usaha. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, tarjum najata wa lam tasluk masadikaha fa inna safinata lam tajri 'alal yabasi. Engkau mengharapkan keselamatan, tarjum najah, engkau mengharapkan keselamatan, walam tasluk masalikaha akan tetapi engkau tidak menempuh jalan keselamatan tersebut. Fa inna safinata lam tajri 'alal yabasi. Sesungguhnya safina kapal, perahu itu lam tajri 'alal yabasi. Dia tidak bisa berlayar di atas daratan. Sehingga seseorang yang menginginkan keselamatan tentunya harus menempuh jalannya. Yang namanya kapal supaya dia bisa sampai ke tujuannya harus berlayar di atas lautan. Kalau hanya ditaruh di daratan maka tidak akan bisa nyampe. Demikian pula seseorang yang mengharapkan dirinya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, maka ada jalan yang harus ia tempuh, yaitu dengan menuntut ilmu, ilmu syar'i tentunya, ilmu din. Karena seseorang tatkala menempuh ilmu din, ilmu syar'i, dia bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mana amalan yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmunya seseorang bisa mengetahui bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.